Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Di mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua nikmat yang terakhir banyak manusia yang tertipu dengan keduanya. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-siha wal farau. Dua nikmat banyak manusia tertipu dengan keduanya yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Diberikan oleh Allah Swt kita umur dan kesehatan dan mudah-mudahan bisa meraih bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Dan tentu saja kita harus benar-benar mempersiapkan diri dan mohon kepada Allah taufik agar diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah-ibadah di dalam <coughs> bulan Ramadan. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah atas umur kita. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama ibni Adam 'inda rabbih yaumal qiyamah hatta yus'al an khamsin, an umrihi fima afna, wa an shababihi fima ablah." وعن رزقه من أين اكتسبه وفيما أنفقه وما عمل فيما علم tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya lima perkara. Yang pertama adalah umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua waktu mudanya untuk apa digunakan. Yang ketiga rizkinya dari mana dia dapat. Yang keempat setelah dapat untuk apa dipakai dan digunakan. Yang kelima adalah ilmunya untuk apa diamalkan. Oleh karenanya ketika kita merasakan bahwa nikmat sehat, nikmat waktu luang merupakan karunia Allah, tentu saja kita bersyukur dan wajib untuk kita mensyukurinya agar kita benar-benar memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang puasa sebagaimana yang terdapat di dalam jadwal ya. Dan berpuasa ini para jemaah di samping kita menahan diri dari rasa lapar juga dari perbuatan-perbuatan ya. Allah berfirman tentang kewajiban puasa yang sering kita dengar dalam surat Al-Baqarah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang yang beriman telah ditetapkan yaitu telah diwajibkan kutiba di sini kepada kalian yaitu puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Jadi tujuannya berpuasa adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan haus. Ya, hanya dapat lapar dan haus. Kam min laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Nabi bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali haus dan lapar. Kecuali haus dan lapar. Ya. Nabi bersabda, "Man lam yada' qawla wal به bihi لله lillahi hajatun an yad'a ta'amahu wa syarabahu rawahul bukhari barang siapa yang tidak pernah meninggalkan untuk berkata dusta selalu melakukannya maka Allah tidak butuh kepadanya dari meninggalkan makan dan meninggalkan minum ya. dan meninggalkan minum sehingga orang yang keluar dari Ramadan tidak mendapatkan sesuatu kecuali haus dan lapar dikatakan orang yang celaka dan merugi. Sebagaimana ketika Nabi berada di atas mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin. Dia tanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, alama amanta?" Faqala atani Jibril, "Thumma qala raghim an fumriin dzukirta indahu wa lam yusalli alayhi." Qul amin, faqultu amin. Thumma qala raghim an fumriin dakhala alayhi Ramadan, thumma kharaja ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنف رغم أنف رئن أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخله الجنة قل آمين فقلت آمين أخرجه الحاكم في المستدرك والبخاري في الأدب المفرد Apa kata beliau? Celaka seseorang, uh, amin, amin, amin sampai tiga kali. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah untuk apa engkau mengatakan amin, amin, amin? Apa kata beliau? Telah datang kepadaku malaikat Jibril Lalu dia berkata, celaka seseorang, ya, rohi ma'amfumri'in. Maksudnya rohi ma'amfumri'in itu orang yang berjalan cepat kemudian dia jatuh tersungkur sehingga hidungnya mengenai tanah. Ya, kira-kira apa ya, yang bisa kita rasakan ketika kita lari cepat, tersungkur, kemudian muka kita terjerembab, hidung kita ya mengenai tanah. Itu rohi ma'amfumri'in. Itu celakalah seseorang namamu disebut di sisinya, namun dia tidak mengucapkan atau tidak membacakan sholawat Katakan amin, aku mengatakan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celaka seseorang masuk kepadanya bulan Ramadan dan keluar darinya tidak mendapatkan ampunan. Katakan amin, lalu aku mengatakan amin. Celaka seseorang ia mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya namun tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga, katakan amin ya, lalu aku mengatakan amin dari hadis ini para jemaah yang rahmati Allah sebagai syahidnya adalah seseorang keluar dari bulan Ramadan yang seharusnya di situ bisa melakukan kesempatan untuk berbuat baik, mohon ampun kepada Allah tapi tidak mendapatkan ampunan. Man shoma imanan wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah maka diampunkan dosa-dosa yang lalu dan dia tidak dapat ya as-salawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jaturibatil kabair salat lima waktu ke lima waktu yang berikutnya dari Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan kepada Ramadan berikutnya, itu bisa menghapus dosa di antara keduanya selama dia tidak melakukan dosa besar. Tapi ini tidak mendapatkan ampunan, tentu adalah sesuatu yang sangat sangat merugikan, sesuatu yang disebut oleh malaikat Jibril celakalah seseorang. Tentu saja para jemaah bagaimana supaya kita tidak celaka mendapatkan faidah mendapatkan manfaat di bulan Ramadan, mari kita perhatikan syarat-syarat diterimanya amal. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, syurut kabul amal yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-ittiba. Ya, ikhlas dan ittiba ini yang harus kita pegang. Ya. Ikhlas innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma Sesungguhnya amal tergantung niat dan masing-masing orang dibalas sesuai dengan niatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintah mereka kecuali ibadah dengan dengan ikhlas. Ya. Ana aguna syuraka an syirki man amila amalan asyraka fihi ma ghairi tartuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Aku zat yang tidak butuh sekutu barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku aku tinggalkan ya dia dan sekutunya. Aku tinggal amal itu. Ittiba man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak ada contoh perintah dari kami maka tertolak. Mari kita lihat bagaimana siamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pembahasan pertama para jamaah adalah tentang ta'rifus siam, definisi siam. Selalu para ulama menjelaskan perkara itu dari definisi, dari ta'rif, baik secara bahasa maupun secara istilah atau secara syar'i. Ya. Adapun definisi asyam atau as secara bahasa adalah al-imsak wal kafu 'ani syai' yaitu menahan diri dari sesuatu. Itu namanya asyam atau as Ketika di orang ini tidak berbicara, dia dikatakan juga berpuasa secara bahasa. Oh dia sedang puasa bicara, bisa. Karena segala sesuatu ia menahan diri darinya itulah yang dimaksud dengan asyam atau as Seperti eh, Maryam ya, yang berkata sebagaimana Allah berfirman, nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Allah Ar-Rahman saum. Sauma. Nah, di sini saum adalah tidak tidak berbicara, yaitu menahan diri dari pembicaraan. Maka orang yang menahan diri dari sesuatu dia dikatakan sedang berpuasa. Ya. Namun tentu saja yang diambil adalah makna syar'inya apa? Al-imsaku ya, anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'at ta'abud lillahi subhanahu wa ta'ala ma'at niyati ta'abud lillahi subhanahu wa ta'ala definisi siam secara syar'i adalah al-imsak anil muftirat menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa makan, minum, jima. Min tulu'il fajar, sejak terbitnya fajar, ya, sejak terbitnya fajar. Ya. Sampai terbenamnya matahari. Maka kalau kita katakan sejak terbitnya fajar, yang dimaksud fajar di sini adalah fajar fajar sodik, ya. Karena fajar itu ada dua macam, ya. Ada fajar sodik, ada fajar fajar kadik ya. Ada fajar fajar kadib. Adapun fajar kadib adalah ya seperti pada adan yang yang pertama ya. Karena Nabi bersabda al fajru fajron. Fajar itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah fajar kadib, yang kedua adalah fajar fajar sodik. Ya, fajar sodik adalah ketika sudah masuknya waktu waktu subuh para jamaah ya. ya waktu waktu subuh nah di sinilah ya disebut dengan fajar fajar sodik ya maka ketika kita imsak ya yaitu ketika adan adan subuh ya ketika adan adan subuh baru kita menahan diri dari dari makan ya dari berjima dari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Ya. <clears throat> Kemudian yang menjadi pertanyaan di sini, ya, seandainya kita menjelang subuh, ya, kita tidak tahu apakah itu sudah masuk waktu subuh atau belum. Kemudian kita mau makan atau bagi orang yang sudah punya istri apalagi yang baru menikah misalkan ya kemudian dia berhubungan sama istrinya atau dia makan atau dia makan dan dia tidak tahu kalau itu belum masuk waktu subuh azan tidak terdengar mungkin juga alat-alat penunjuk waktu di situ juga demikian tidak berfungsi ya kemudian dia makan minum atau berhubungan setelah selesai ternyata apa? Orang sudah pulang dari masjid sholat subuh. Ya. Kira-kira puasanya batal atau tidak? Ya. Kenapa tidak batal? Nah, tidak tahu itu enak ya. ya. Baik, sebelum kita bahas yang kedua menjelang maghrib. ya kita sekarang meskipun bulan bukan musim hujan, awan masih banyak datang. Ya, hujan juga kemungkinan banyak turun. Alat penunjuk waktu juga nggak berfungsi kita tidak tahu. Kemudian kita anggap itu sudah maghrib karena sudah lapar, apalagi makanan favoritnya sudah ada di depan mata. Lalu dimakan. Setelah dimakan ternyata belum belum maghrib. Bagaimana dengan puasanya? Batal atau tidak? Kenapa? Batal tidak? Tidak batal karena eh, ya, memang selalu tidak tahu jadi jadi korban tidak tahu. <laughs> Makanya Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dan orang tidak tahu? Ini adalah al istifal al istifham al inkari ya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban tentu saja tidak tidak sama maka jawaban yang pertama tidak batal. Ketika menjelang subuh dia berhubungan sama istrinya. Dianggap tidak belum subuh. Ternyata apa? Selesai subuh. Bagaimana? Lanjut karena apa? Hukum asal dia berada di waktu malam. Di mana waktu malam itu adalah bolehnya segalanya. Ya. Yang yakin dia waktu malam. Yang ragu subuh belum apa? Sudah di masuk atau belum? al yakin la yazulu bisyak sesuatu yang yakin ya tidak terangkat dengan yang ragu begitu pula di waktu sore maka puasanya batal karena apa yang yakin dia berada di waktu siang di mana waktu siang itu adalah tidak boleh kita makan dan minum yang dan yang lainnya sementara yang ragu masuknya waktu maghrib sampai yakin betul waktu maghrib itu datang nah, ini para jemaah sehingga puasanya batal ya, puasanya batal ya. kembali kepada tadi fajar sodik fajar kadib ya Nabi mengatakan fajar ada dua macam al fajru fajron fa'amal awal fa innahu la yuharrimu at-ta'am wa la yuhillu as-salah wa amma tsani fa innahu yuharrimu at-ta'am wa yuhillu as-salah akhrajahu Ibnu Zaimah wal Hakim wa darqutni ya, dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma Fajar ada dua macam. Yang pertama adalah tidak mengharamkan makan dan tidak boleh sholat. Fajar yang pertama, ya, yaitu fajar kadib. Ya. Adapun fajar yang kedua haram makan dan boleh sholat, yaitu ketika sudah masuknya waktu subuh. Oleh karena itu, kalau belum masuknya waktu subuh, ya biasanya banyak orang yang teriak-teriak imsak, imsak. Maksudnya tahan, tahan gitu. Ya. Tahan, tahan, jangan jangan makan, jangan minum. Eh, berarti ini apa? Padahal Allah menghalalkan, la yuharrimut ta'am. Allah tidak mengharamkan, kenapa kita melarangnya? Ya. Al-fajr fajran. Fajar ada dua macam. Fa'mal awal la yuharrimut ta'am. Ya. Wa wa la yuhillu shalah. Adapun fajar pertama tidak haram makanan dan juga tidak boleh sholat karena belum masuk waktu subuh. Wa amma tsani fa innahu yuharrimu ta'am wa yuhillu shalah. yang kedua, haram makanan dan boleh salat. Dihalalkan salat. Nah, ini para jemaah. Biasanya menjelang Ramadan ya, banyak lembaran-lembaran yang di situ terdapat apa waktu imsak, imsaki ya, disebarkan di masjid-masjid. Kemudian sebelum subuh sudah banyak orang yang memberitahu imsak, imsak, imsak. Maka yang namanya imsak itu menahan diri ya untuk tidak boleh makan. Sementara kalau kita menahan diri tidak boleh makan, kalau Allah membolehkan, kenapa kita tidak membolehkan? Ya. Ini Rasulullah bersabda fajar dua macam. Yang pertama fajar kadib, yang kedua fajar sodik. Fajar kadib ini masih boleh makan. Fajar sodik ditanya, ditanya dengan apa? Ya ditanda dengan masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat para jemaah. Ya. Kemudian para jemaah rahmati Allah, ya tentu saja kita bahas tidak bisa panjang lebar secara global di sini karena memang waktu <clears throat> terkait dengan puasa kita tentu harus menya, me, apa, memahami bagaimana keutamaan keutamaannya karena ketika kita memahami keutamaan, mengingat keutamaan, mudah-mudahan kita lebih bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda Sallallahu Alaihi Allah Taala berfirman, "Qala Allah Azza wa Jal, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana jazibih, wa siyamu junnatun fa idza kana yaumu sawmi hadikum فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل فإن شتمه أحد أو قتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح, فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه أخرجه البخاري ومسلم Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amal anak Adam bagi dia kecuali puasa, sesungguhnya dia untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan puasa itu adalah perisai. Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, jangan berkata jorok, jangan membuat kegaduhan dan jangan melakukan kebodohan. Jika ada orang yang mencela, atau mengerajak untuk bertengkar, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Demi zat yang dia Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat dari minyak kasturi. Dan bagi orang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Dia berbahagia dengan keduanya. Ketika dia berbuka, dia berbahagia dengan buka puasanya. Ketika berjumpa dengan Robnya, dia bahagia dengan puasanya, dengan pahala puasanya. Ini adalah merupakan keutamaan bagi orang yang, berpuasa. Ya. Yang pertama apa? Dibalas oleh Allah langsung. Ya. Ini bukan berarti yang lain tidak dibalas oleh Allah. Ketika Allah menyebutkan seperti ini, ini menunjukkan keistimewaan khusus bagi bagi puasa. Dan puasa sebagai perisai. Ya perisai dari setiap sesuatu yang yang jelek nih seperti seperti anak muda berpuasa ya disuruh berpuasa kalau tidak mampu menikah ya masyarakat sahabat man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farji wa man lam yastati' fa alayhi bisiyam fa innahu <coughs> fa innahu lahu wija ya, wahai pemuda yang mampu nikah nikahlah ya karena itu bisa menundukkan pandangan bisa menjaga kehormatannya yang tidak mampu hendaklah dia berpuasa karena itu sebagai perisai ya dan orang yang berpuasa jangan mengatakan hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya kalau puasanya tidak batal berkata jorok <clears throat> ya berdusta malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa syarabahu barang siapa tidak meninggalkan untuk berbicara dusta maka apa dia Allah tidak butuh kepada puasanya, meninggalkan dan minumnya. Ya. Dan puasa Ramadan ya, diampunkan dosa kita yang lalu dan akan datang. Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambih. <clears throat> Begitu juga berpuasa sehari ya, di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajah dia dari neraka sepanjang 70 ya, 70 yaitu apa di sini 70 kharifan ya la yasum abdun yauman fi sabilillah illa ba'da Allah bidzalikal yaum wajahu 'anil nar sab'ina kharifan tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah jauhkan ya di hari dengan hari itu wajahnya dari api neraka sepanjang 70 kharifan ya sepanjang 70 tahun sepanjang 70 ya jaraknya para jemaah <clears throat> perjalanan dari Sahal bin Sa'id, Nabi bersabda SAW, Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Di surga itu ada pintu yang namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imun yawmal qiyamah. La yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Yuqalu aina as-sa'imun? Fayakumun. La yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Fa'idha dakhalu ughliq. Falam yadkhul minhu ahadun akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Di surga ada pintu yang namanya Rayyan. Yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang berpuasa pada hari kiamat dan seorang yang lain dari orang yang berpuasa tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu dikatakan mana orang-orang berpuasa? Mereka berdiri dan tidak seorang pun selain mereka masuk ke dalamnya. Kalau mereka sudah masuk, pintu itu ditutup dan tidak boleh yang lain masuk duluan. Ini para jemaah ya beberapa keterangan yang menjelaskan tentang keutamaan keutamaan dalam kita berpuasa di bulan Ramadan sehingga kita persiapkan diri kita ya. Dan Sebimbas mengatakan tidak ada acara-acara khusus dalam menyambut bulan Ramadan kecuali Nabi mengajarkan kepada para sahabat yaitu tentang hukum-hukum bagaimana berpuasa di bulan Ramadan ya. Kemudian <clears throat> selanjutnya nanti kita bisa dengan pertanyaan ya terkait dengan penentuan awal Ramadan ya. Awal Ramadan ya ditentukan dengan dengan hilal. Ya. Dengan hilal. Nabi bersabda, "Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yati liru'yatihi fa in hum 'alaikum faqdurulah." Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah atau berhari raya karena melihat bulan. Kalau tertutup oleh awan, faqdurulah, perkirakanlah. Nah, perkirakanlah di sini ya ada yang mengartikan seperti riwayat Abdullah bin Umar fakdurullah yaitu kurangi ya kurangi dan al-qadr maksudnya yaitu an dikurangi ya sebagaimana Allah berfirman fa amal insanu idza mabtalahu wa amal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu yaqul rabbi ahana ada orang yang dikurangi hartanya, diuji. Fakodor fakodor alaihi rizqah dikurangi rezekinya. Dia mengatakan Allah telah menghinakan saya. Sehingga apa? Kalau misalkan malam ini adalah malam eh, 29 ya dari bulan Sya'ban ya maka besoknya entah 30 atau satu kalau tertutup oleh awan, maka sesuai dengan pendapat Umar ini adalah dikurangi. Berarti kalau tertutup oleh awan, besoknya berpuasa. Ya. Kemudian ada riwayat dari seorang tabiin, tapi riwayat tersebut masih diperbincangkan bahkan tidak tepat disebut kepada Abdullah ibnu sihir ya yaitu dengan dengan hisab ya dan yang ketiga adalah pendapat yang sesuai dengan hadis yaitu fakdurullah di sini adalah menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 kalau tertutup pada awal ya sebagaimana Nabi bersabda wa akmilu iddat Sya'ban 30 Sempurnakan bilangan Syaban menjadi 30. Maka ini adalah penjelas ya, hadis yang sebelumnya. Fakdurulah, perkirakanlah. Perkirakan di sini adalah dengan menyempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 kalau tertutup oleh oleh awan ya. Karena memang sudah ada petugas ya di mana sebagaimana Abdullah bin Umar mengatakan taruh an-nasu al-hilala wa ra'aituhu fa akhbartuhu rasul fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasoma wa amara nas bisyam bisyamihi atau kama qala Orang-orang melihat hilal, aku juga melihatnya. Ya. Kemudian aku mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu beliau berpuasa dan menyuruh orang berpuasa. Nah ini Rasulullah sebagai saat itu sebagai penguasa sehingga kalau kita melihat hilal, beritahu kepada penguasa. Jangan langsung disebarkan kepada orang, beritahu dulu. Ya, karena Ibnu Umar melakukan hal tersebut, diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. <clears throat> ya tara an-nasul hilal faraitu fa akhbartu Rasulullah sallam fa soma wa amara an-nas bi siyamihi ya aku melihat orang-orang melihat hilal sementara aku juga melihatnya aku beritahu kepada Rasulullah kemudian Rasulullah puasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa dengan puasanya. Yang dimaksud dengan al-hilal, hilal ya. Itu adalah orang teriak ya. Sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah <clears throat> mengambil istimbat dari hadis Idza istahalla as fayarif. Istahalla. Jika bayi itu lahir ya, kemudian dia sempat nangis lalu, lalu mati maka dia apa mendapatkan warisan dari bapaknya ya misalkan ada seorang ayah meninggal sementara istrinya hamil 9 bulan karena kaget belum waktunya lahir lahir ya lahir kemudian lahir sempat nangis ya, sempat nangis kemudian meninggal bayi itu maka dia tetap dapat warisan ya dapat warisan dari bapaknya berarti kan dia ada harta yang bisa diwariskan juga kepada kepada ibunya dan kepada yang lain sebagai ahli waris. Ya. Nah, di sini diambil istahalla. Idza istahalla as-sabi fayarif. Kalau as-sabi itu istahalla teriak. Oleh karena itu orang yang melihat hilal mereka akan teriak, hilal hilal, rame, nggak sembunyi-sembunyi. Rame. Ya. Dan keramaian itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan pakai hisap, ya, kemudian beralasan dengan hadis Nabi inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsib asyaru hakadha wa hakadha ya kami itu umat ummi tak bisa hitung tidak bisa nulis bulan itu begini dan begini ini dijadi sebagai dalil bahwa tidak bisa nulis tidak bisa menghitung Syaikhul Islam menjelaskan dalam Majmu' Al-Fatawa bahwa para sahabat mereka itu semuanya pinter, bukan semuanya, banyak yang pinter masalah hitung waris. Sementara menghitung waris itu buka perkara mudah atau sulit? Rumit. Tapi mereka di luar kepala menghitung waris. Bukan nggak bisa ngitung. Bukan nggak bisa, nggak bisa ngitung. Nah ini para jemaah. Dan di saat itu sudah ada hisab, tapi tidak menggunakan hisab. <clears throat> Oleh karena itu ini adalah karena ini adalah ibadah kita berdasarkan uh, sebagaimana yang dianjurkan Nabi. Sumu liru yatihi wa aftiru yatihi. Fa in humma alaikum faqdurulah. Berpuasalah karena melihat hilal dan berhari raya karena melihat hilal. Kalau memang tertutup oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan Sa'ban menjadi 30. Ya, menjadi 30. Nah, di sini disampaikan kepada apa namanya e, penguasa. Ya. Ada tiga pendapat para jamaah dalam masalah hal ini. Yang pertama berdasarkan wihdatul matole. Yang kedua ikhtilaful matole. Yang ketiga ya likulli balad lahu Pertama satu matla sebagaimana pendapat ulama yang sekarang kontemporer seperti Ibnu Baz rahimahullah taala ya dan juga didahului para ulama yang terdahulu satu matla. Jadi kalau sudah kelihatan hilal di satu tempat maka seluruh dunia itu berpuasa. Nah, itu di, dibantah oleh Syaikhul Islam di pada tahun beliau masih hidup tahun berapa kurang lebih tahun 700-an ya. Beliau sudah bantah bahwa tidak mungkin ya satu matelah itu karena apa ada kemungkinan di tempat lain itu masih malam di sini masih siang ya seperti di Amerika malamnya penuh di sini siang penuh di sini siang di sana malam kalau langsung bersama berpuasa tidak mungkin ini sudah terbantahkan yang kedua dengan perbedaan matelah sebagaimana hadis Quraib perbedaan matelah ya hadis Quraib nah maka di sini dengan perbedaan matlab di sini ya ketika di satu tempat tuh melihat hilal, maka di situ berpuasa. Ya. Dan dihitung ya, dalam kitab tadulah Kamin Bulughil ma'rom, ya, di situ sesuai dengan konferensi para ulama dihitung pre, apa namanya jaraknya atau lingkaran atau apa namanya itu ya. Kalau lingkaran ya garis tengahnya apa namanya? Ya, eh, diameternya ya itu eh, sepanjang 2.221 kilo. Allah a'lam sesuai dengan ilmu geografi. Dikatakan situ satu matla. Ya. Sehingga kalau Indonesia kelihatan ya sebelahnya bisa Malaysia, Filipina ya dan 2221 itu adalah satu matlab. Ah, namun sekarang orang jarang yang mau seperti itu. Bahkan apa? Bahkan maunya masing-masing negara itu. Bahkan di negara satu negara saja gak mau sama. Sampai hari raya di satu negara itu bisa sampai tiga hari berturut-turut. Ya. Bahkan di satu tempat saja, bukan beberapa tempat, bisa dua hari ketika kita mau mengatakan apa nama e, eh, istilahnya memberikan hari raya ya dia masih puasa atau tidak itu nah, ini tentu saja e, tidaklah baik seperti itu sebagaimana Rasulullah Syekh Ali, Ali Hasan Al Halabi karena hari raya merupakan syiar dari kaum muslimin sehingga harus bersama Ya. Dan Asyaukani mengatakan kalau ada perbedaan harus pemerintah yang mengambil alih penguasa. Ya. Al Hasan Al Basri mengatakan yang pertama jihad, hudud, yaitu hukum potong tangan dan sebagainya. Kemudian hari raya, haji, ya. Kemudian ada lima ya, itu harus dengan dengan penguasa dengan penguasa. Jadi penguasa harus mengambil mengambil keputusan dan memang penguasa sudah mengambil mengambil keputusan dalam hal ini sudah sidang isbat telah ditetapkan ya apa seandainya mereka bersalah kita enggak bersalah Rasulullah membawa hadis ya yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim rawahu muslim mereka salat untuk kalian ya di sini diambil istinbat mereka di sini adalah penguasa ketika mengadakan sholat id. Mereka sholat untuk kalian. Kalau mereka benar, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau salah, kalian dapat pahala, mereka yang berdosa. Sehingga kita nggak perlu ragu. Ya, nggak perlu ragu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dibawa oleh Rasulullah dalam banyak fatwa ketika menjelaskan perkara ini para jemaah. Ya, ketika menjelaskan perkara ini. Nah, Sebagaimana Asyaukani mengatakan, maka harus apa? Ikuti penguasa. Penguasa ketika setelah menetapkan, ikuti dia. <clears throat> Kemudian selanjutnya terkait dengan sunnah-sunnahnya puasa. Ya, saya bacakan cepat. Ya. Apa yang harus kita perhatikan dalam berpuasa? Yang pertama adalah niat. Eh, dan niat itu hukumnya wajib, tidak sah orang tidak niat Ya. Adapun perbedaannya apakah niat boleh sekali atau niat itu dilakukan apa? Setiap kali ya. Kalau kita melihat hadis Nabi SAW maka hendaklah dilakukan setiap saat. Malam yujubi asyam ya. Qoblal fajar fala malahu. Barang siapa yang tidak niat puasa di malam hari tidak ada puasa bagi dia. Ya. Maka puasa ini ya niatnya harus jasem pasti ya, jangan ragu Besok saya puasa apa enggak? Harus yakin. Kemudian takyin. Takyin harus apa puasa apa? Karena puasa macam-macam. Ada dua wajib dan sunnah. Wajib banyak. Ada nazar ada Ramadan, ada puasa kodok. Niatnya apa? Eh, dan niat dalam hati. Kemudian tabjid. tadi dilakukan di malam hari. Dilakukan di malam hari. Ya. <clears throat> Adapun sunnah-sunnah puasa insya Allah banyak sudah paham yaitu makan sahur, mengakhirkan waktu sahur, menyegerakan berbuka, kemudian kalau bisa berbuka dengan rutop ya, rutop kalau tidak ada rutop tamer ya. Rutop yang basah itu para jemaah Allah banyak sudah sudah paham ya. Kalau tamer yang kering ya, yang sudah menghitam ya. Kalau yang kalau yang keras jangan dikasih ke masjid ya keras digigit sendiri. ya kalau yang lembut silakan dibawa diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Ada kurma keras ya dilemparkan ke anjing bisa teriak-teriak itu dikasih pada orang berbuka sampai giginya bisa ya iya bisa linu bisa bisa cekot-cekot karena orang sakit gigi ya. <laughs> bisa ngalto gigi itu <laughs> ya Kemudian ketika berbuka puasa berdoa dahabat dhama'u wabtalatil uruk wasabatan ajar insya Allah. allah Ya. Dibacanya kapan? Sebelum puasa atau setelah puasa? Maka eh setelah, setelah berbuka atau setelah berbuka? Ya. Ya. Ada yang ada yang mengatakan setelah berbuka karena di situ kan fiil madi ya telah sirna dahaga telah basah urat leher dan pahala telah tetap insya Allah. Kalau kita baca sebelum kan belum basah. <laughs> Tapi saya cenderung pada sebelum ya, sebelum. Kenapa? Karena di dalam bahasa Arab itu banyak hal-hal yang belum terjadi itu menggunakan kata kerja lampau fiil madhi idza syamsu kuwirat ya idza samaa'un fatarat ya ketika matahari di di apa namanya kuwirat ya, dibulatkan. Nah, di sini padahal belum. Ya, telah ini pakai fi'il madhi. Apa dalam ilmu balawo kalau sesuatu belum terjadi menggunakan kata kerja lampau past tense ya menggunakan fi'il madhi ini menunjukkan itu pasti terjadi. Ya, itu pasti terjadi. Ya. Sementara kita juga begitu, maksudnya di depan Ya. Kalau kita kejadian dunia dia, dia pasti, tapi ya, makanya di sini ada insya, ada insya Allah. Ya, dahabat dhama'u, wabtalatil urub, wabtalatil Ajar, insya, insya Allah. Ya. Insya Allah terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau sesuatu menggunakan fi'il madhi belum terjadi, itu golibnya akan terjadi. Ya. Makanya disebut dengan insya Allah. Maka kita baca dulu. Ya, dhahabat dhama, wabtalatil urub, wa thabatal ajr insyaallah ya. <clears throat> Kemudian para jemaah rahmati Allah ketika kita sahur lalu kita sedang makan atau minum mendengarkan adzan subuh kira-kira kita lanjutkan makan kita minum kita atau kita letakkan lanjut yang lanjut yang di mana para jemaah? Ya? Sampai habis. Yang di selebihnya biarkan. Ada yang di mulut, lanjutkan, ada suruh muntahkan, <laughs> ya, ada lanjut semuanya. Ya, ini ada hadis yang yang sahih yaitu hadis Abu Hurairah pada Abu Dawud. Idza sami ahdukum an-nida wal ina fi yadihi fala hatta yaqdiya hajatahu minhu ya hajatahu minhu jika di antara kalian mendengarkan azan ya maka sementara ina ina bisa piring ya bisa gelas bisa mangkok ya bisa nampan yang banyak sahurnya ya <laughs> maka jangan letakkan sampai selesai kebutuhannya dari dari al ina tersebut dari nampan itu sampai habis ya. <laughs> ya yang dipiring habis-habis tapi jangan nambah lagi yang dipiring saja ya yang dipiring saja karena hatta ya dia hajat tahu minhu sampai selesai hajatnya darinya yaitu dari yang inak yang dipegang tadi ya hingga kita tidak perlu ragu apalagi imsak imsak sudah sih nggak perlu kita hiraukan ya karena karena resikonya itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh oleh Allah. Ya. Kita perhatikan lagi hadis ini penting karena masih banyak. Di sini masih masih ada seperti itu tidak, Pak? Masih ada, ya. Ah, ini disampaikan hadis tersebut. Ya. Al-fajru fajran. amal awal la yuharrimut ta'am ولا يحل الصلاة وأما الثاني يحرم فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة ya fajar ada dua macam yang pertama tidak haram makan dan tidak boleh sholat. Adapun fajar yang kedua haram makan dan boleh sholat. Ya. Ditanda dengan adanya adannya Bilal, ya, dengan adanya Bilal. Oleh karena itu dalam hadis Samuroh Nabi SAW bersabda, La yagurrannakum adanu Bilal. Ya, jangan sampai mengecohkan kalian adanya Bilal karena adan itu adan di adan pertama. Jadi ada adan pertama, ada adan kedua. Di sini sudah diterapkan adan pertama dan kedua. Ya, belum ya. Memang perlu sosialisasi. Sebab kalau tidak, ini belum subuh, oh berapa pola riduan ini, ya macam-macam lagi misalkan. Orang-orang tidak tidak paham memang ada perlu sosialisasi ya mungkin ditulis hadis tersebut dan disampaikan bahwa ini ada ada dasarnya ya daripada diganti dengan yang lain ya dengan bacaan yang lain yang tidak ada tuntunannya. Adzan yang pertama para jemaah kurang lebih ya 45 menit sebelum waktu subuh ya kurang lebih, kurang lebih ya. Azan yang pertama. Ya ulama menjelaskan itu menunjukkan sebagai perhatian bagi orang sholat malam untuk bisa punya jeda waktu persiapan untuk sholat subuhnya. Bagi yang bangun apa sholat subuh ada persiapan untuk untuk sholat subuh bagi yang tidur ya sehingga masih ada waktu untuk sholat sholat witir Allahu a'lam ya. barangkali ini yang bisa saya sampaikan selebihnya bisa dengan dialog ya karena insya Allah nanti juga antum juga akan mendapatkan ya menjelang Ramadan ya materi-materi tersebut ya selebihnya saya buka dengan tanya jawab kalau memang ada yang kita diskusikan ya silakan bentar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tahun 64 kali. 64 kali. Iya. Siapakah yang menentukan ya sebagaimana tadi hadis Abdullah bin Umar ya beliau mengatakan taro an-nasul hilal wa ra'aituhu ya. wa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasoma wa amaron nasa bisyamihi ya. orang-orang sama-sama melihat hilal aku juga melihat kemudian aku beritahukan ya hilal ini kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau berpuasa dan menyuruh orang untuk berpuasa ah, menyuruh orang untuk berpuasa fa amaron nas bisyamihi Nah, berarti siapa yang menyuruh di sini? Saat itu Rasulullah sebagai apa? Sebagai pim, pimpinan, sebagai pemimpin, sebagai penguasa. Ya, maka diberitahukan. Ya, seperti sidang isbat tersebut, kan manusia melihat hilal di, diwakilkan oleh di sidang isbat tersebut, ya, diwakilkan banyak perwakilan di situ dari berbagai macam ormas yang ada. Nah, itu orang-orang melihat, lalu hasilnya itu diberitahukan kepada penguasa pemerintah dan pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Seperti itu. Sebagaimana hadis tersebut. Ya. Dan juga sebagaimana Syaukani mengatakan kalau orang-orang itu berbeda, maka penguasa yang mengambil mengambil alih. Itu Ashaukani syaukani menjelaskan semacam itu. Iya. Nah, di kita sampai ada khotib it itu pindah-pindah. <laughs> Dia kadang di dapat dua, di sana dapat, di situ dapat dan harganya berbeda. Ini khotib, ini khotib. <laughs> ya. Ya enggak benar ya nggak benar seperti itu jelaskan ya dan satu ya silakan yang lain yang mana dulu nih <laughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, karena saya bukan penguasa saya nggak bisa memutuskan makanya <laughs> silakan pak silakan pak ya ini hanya saja iya pak iya pak Tadi... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya yang saya tahu dari sekian hadis yang terkait dengan Sya'ban ya itu adalah lemah ya ketika beramal di nisfu Sya'ban lain sebagainya. Ada hadis yang satu hadis yang disebutkan oleh ulama hadis tersebut hasan ya yaitu apa innallaha la yadli'u lailatan nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahin ya Ibrahim Ibnu Majah dan dihasankan oleh Albani rahimallahu taala Allah taala melihat pada malam nisfu Sya'ban kemudian Allah mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang-orang yang punya masalah ya dengan saudaranya yaitu orang-orang yang berselisih dengan saudaranya lainnya ya adapun lain dari itu adalah hadisnya lemah ya hadisnya lemah sehingga tidak ada mengkhususkan di malam misalnya dengan dengan sholat ya dengan sholat ya At, apa dengan yang lain ya apa saja tidak ada ya. ya sebab kalau beribadah itu harus mendatangkan dalil karena hukum asal ibadah terlarang ya am lahum syuraka syara'u min ad-din ma lam ya'dzan bihi apakah mereka punya sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan Allah taala ya yang tidak diizinkan Allah taala dan syariat sudah, sudah sempurna al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina ya, sudah sempurna bahkan ketika tadi malam saya sampaikan diajarkan doa tidur ya doa tidur amantu bi kitabika alladhi anzalta wa, bi nabiyyika alladhi arsalta. Beriman kepada kitab yang kuturunkan dan kepada nabi yang kuutus. Kata nabi diganti dengan kata rasul enggak boleh nabi. Ya. Nah, kalau ada orang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Padahal nabi enggak ngajarkan. Tapi nabi ngasih tahu bahwa dengan bacaanmu langit terbuka, malaikat mendengarkan. Ya. Nah, berarti apa? Itu jadi ini sahabat membaca ini Nabi gak ngajarkan, Nabi membenarkan. Nah kalau dibenarkan Nabi itu namanya ha hadis. Karena definisi hadis apa? Kullu ma udhifa ila nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyyah au khuluqiyyah. Ya, hadis definisi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi baik ucapan, perbuatan atau takrir diamnya beliau, persetujuan beliau atau sifat beliau khulqiyah atau khuluqiyah fisiknya maupun perangai itu hadis ini banyak yang salah paham berarti ini sahabat melakukan bid'ah Nabi membiarkan Nabi nggak ngajarkan kalau Nabi membiarkan itu namanya hadis dibenarkan oleh wahyu para jemaah kalau nggak benar pasti ditegur oleh Nabi seperti tadi bacaan yang diganti kata Nabi dengan kata Rasul Nabi nggak mau jangan Hadis ini riwayat Imam Muslim. Maka Ibnu Hajar mengatakan zikir ya, atau doa adalah tauqifiyah doa. Ya, doa tertentu tentu saja. Tauqifiyah harus dengan dengan dalil. Demikian para jamaah. Ya, maka nisfu Sya'ban juga demikian kalau baca apa saja baca Yasin atau baca apa harus bawa bagaimana ya dalilnya. Ya dan yang tadi ya terkait dengan hadis nisfu Sya'ban ya hadis yang di dalam kitab Latauful Ma'arif ya satu, yang lainnya yang dikatakan lemah bahkan palsu, maudhu, ya. Seperti hadis uh, idza kana lailatul sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha fa Allah ta'ala yanzilu fiha ligrubu syamsi ila samai dunya fayaqul ala mustawfir fa'afir lahu ala mustarzik fa'arzuqhu ala mubtalan faw'afihi ala kada ala kada hatta yatali al fajr ya rawahu Ibnu Majah jika datang malam nisfu Sya'ban maka kumulailaha hendaklah kalian sholat di malam harinya puasa di siang harinya karena Allah Allah turun sampai matahari terbenam ke langit dunia dan mengatakan mana orang yang minta ampun aku ampuni Mana orang minta rezeki aku berikan rezeki padanya. Dan ingatlah orang yang dapat ujian akan diselamatkan. Sampai yang demikian-demikian. Sampai matahari terbit. Ya. Nah, ini malam banget Tapi hadisnya apa? Hadis yang maudhu. Ya. Hadisnya palsu. Ya, maudhu. Ya. Disebut oleh Syekh Albani dalam kitab Ad-Dhaif. Maudhu palsu. Ya. ya. Maudhu itu apa? rawinya muttaham bil kadib, rawinya tertuduh ber, berdusta. Rawi tertuduh berdusta itu adalah hadis maudhu ya. Oleh karena itu para jamaah ya hadis dhaif saja tidak boleh kita jadikan sebagai sandaran dalam kita beramal ya. Apalagi yang yang maudhu yang palsu di sini. Ya. Ya. Ya, kalau kita lihat hadis tadi, idza sami'a adukum an-nida wal ina'u fi yadihi ya fala yadahu hatta yaqdiya hajatahu minhu ya apabila seorang dari kalian mendengar azan sementara al-ina ya al-ina kan dalam tafsir babul aniyah ina itu bisa piring bisa gelas bisa mangkok bisa nampan ya wal ina fi yadihi di, di, di tangannya maka jangan letakkan sampai dia selesai dari kebutuhan dari inak tersebut. Nah kita makan biasanya kan ada ditaruh di bawah, ini karena nggak dibuka di tangan, kemudian nggak boleh yang bilang di tangan ternyata sendoknya apakah semak apakah sendok yang mau digigit gitu. Maka yang maksudnya adalah alina yang dalam niat kita untuk kita makan, yang digi, yang kita niat untuk kita makan. Ya. Kenapa? Oh gak masalah, iya boleh, boleh. <laughs> ya sebab kalau ma makan apalagi saya saya katakan kerupuk kerupuk rambak kerupuk kulit ya nggak minum bisa bisa bahaya <laughs> nggak masalah ini habisin semua <laughs> ya ya kalau kita lihat hatayat dia masalahnya gini memang jadi pertanyaan hatta dia hajat tahu minhu sampai dia hajatnya selesai. Padahal hajat dia di piring masih kurang, masih di situ. Apakah itu masuk pada bagian? Ya, di sini minhu yang ada di ina. Lah ina ini ya adalah eh, mukoyat biliat yang ada di tanah. Ya. Wal ina fiyajih. sementara inaknya di tangannya. Nah, ada di meja, ada yang di tangan. Meja penuh, di situ ada martabak, ada rawon, ada gulai, ada mariam, macam-macam. Masa mau dihabisin semua? Ini. Maka ya, <laughs> yang ada di ina ya hatta yang dia tahu minhu yang ada di ina itu yang memang niat kita mau makan. Nah sehingga kalau misalkan makan gulai masih separuh habisin yang ada di di situ habisin yang ada di piring itu ya ada ada pun gula yang ada di panci, ya itu jangan ngambil lagi. Itu sudah ina yang tidak ada di tangan. Memang yang ada di tangan di sini dohirnya yang dipegang tangan. Sementara kita makan nggak pegang, ditaruh di meja. Ah, di tangan cuman ini atau sendok ini tangan. Apakah cuman sendok yang mau digigit? Ya, maksudnya adalah apa yang sedang kita makan. Ya, sehingga kita jangan nambah lagi, nambah ini, nambah itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Iya, Fadol. Eh, sebentar Pak ya, sebentar Pak. Ya habis Pak ya. Ah, kata-kata ummah tidak selalu maknanya banyak. Satu orang bisa dekat dengan ummah, seperti Nabi Ibrahim ummah gitu. Dan itu nabi, nabi memang tidak bisa baca. Ma'ana biqori ketika disuruh baca oleh Jibril Iqra, ma'ana biqori. Tapi sahabat menghitung waris menghitung sahabat. Ya. Makanya bukan gak bisa menghitung. Ini penjelasan Syaikhul Islam dalam Majmu Al-Fatawa. Sehingga orang yang mengatakan karena mereka gak bisa menghitung salah. Mereka pandai itu menghitung waris. Ya. Nah, berarti ini adalah ibadah, ibadah ya Ibadah itu ya itu berdiri atas dalil. Nabi menyuruh melihat dengan hilal. Demikian. Nah, ada kata umat ya bisa juga maknanya satu satu orang. Ya, kata-kata umat. Demikian Allah Iya Pak, silakan Pak. Iya. Iya. Uh, adapun niat at-talaffuz bin niat tidak ada. Ya, nawaitu sauma ghadin ya an ada fardhi syahri ramadan hadi sanati fardhu lillahi taala. Ya, tidak ada at-talaffuz bin niat. Ya, Imam Nawawi mengatakan ijma para ulama, ijma bahwa niat tempatnya dalam dalam hati yang namanya niat. Ya. Niat itu dalam hati, tidak dilafatkan. Ya, Nabi bersabda, malam lam yujmi' asyam qabla al-fajr fala siyama Barang siapa yang tidak berniat berpuasa ya sebelum fajar, sebelum subuh, maka tidak ada puasa bagi dia. Artinya tidak sah puasanya. Maka niat kita lakukan kapan? Bolehnya adalah setelah masuknya waktu maghrib karena itu waktu malam. Ya. Dan wajibnya harusnya sebelum datangnya waktu subuh. Jangan sampai ya jam 7 pagi baru niat berpuasa. Nah, itu tidak boleh kecuali soal puasa puasa sunnah dengan catatan belum makan apa-apa. Tapi kalau sudah waduh ya sudah masuk ini ini sudah masuk saya niat puasa <laughs> baru nggak boleh itu asalkan tidak tidak ada dimakan seperti Nabi kita kepada Aisyah ada yang dimakan nggak ada kalau gitu aku puasa itu beliau niat di siang hari puasa sunnah itu tapi dengan catatan tidak ada makanan yang masuk iya ada lagi pertanyaan iya silakan iya uh, <clears throat> Nabi tidak berpuasa yang paling banyak kecuali di bulan Syakban ya penuhnya di Ramadan ya penuhnya di Ramadan tadi ada pertanyaan belum terjawab Pak ya masalah etikaf ya sebentar saya jawab dulu masalah etikaf ya eh, kita ingin etikaf namun kalau etikaf 10 hari resikonya nggak dapat THR ya sementara kita ingin etikaf ya Memang ada beda pendapat masalah itikaf, ya, ada mengatakan 10 hari, ada mengatakan tiga hari, ada yang mengatakan semalam. Ya, dan saya cenderung berdapat semalam. Ya, sebagaimana Umar bin ketika bernadar, ya Rasul, saya bernadar untuk itikaf di haram, di haram semalam waktu saya jahiliyah. Apa kata Nabi? Ya, aufi binadrik. Kalau begitu tunaikan nadarmu Nah, berarti ini itikaf semalam itu sah. Ya, berarti itikaf semalam itu sah. Ya, oleh karena itu ya kalau bisa 10 hari alhamdulillah. Ya. Kalau tidak bisa misalkan karena dikerja di malam hari itikaf. Nah, ukuran malam itu apa? Ukuran malam ya ketika menjelang maghrib apa maksudnya waktu maghrib sampai waktu subuh itu namanya semalam ya dan kalau memang tidak bisa semuanya, fala la yudraku kullu ya, la yudraku kullu la yudraku kullu ya. Sesuatu yang tidak bisa diambil semua jangan ditinggalkan semuanya ya. Kemudian carilah malam-malam yang dianjurkan malam sepuluh hari terakhir nggak bisa yang ganjilnya nggak bisa dua satunya atau dua tujuhnya nggak bisa lagi dua tujuhnya ya <clears throat> Adapun puasa Sya'ban, Rasulullah memang banyak penuh di bulan Sya'ban. Hampir di bulan Rajab, ya. Ya puasa seperti sebagaimana puasa misalkan Senin Kemisnya, Ayyamul Bid, nggak pernah ada dalil puasa Rajab penuh ya. Ayyamul Bid, ya puasa Senin Kemis. Adapun di Sya'ban, maka beliau yang paling banyak di bulan Sya'ban, ya. Di bulan Sya'ban. Kenapa? tidak penuh banyak ya yang paling banyak di bulan Sya'ban. Adapun hadis yang mengatakan ya jangan puasa ketika sudah sampai pertengahan bulan Sya'ban ya, maka hadis tersebut diperbincangkan ya dari sisi eh, apa matannya ya. Ada yang mensohhikan hadis tersebut ya. Namun hadis itu eh, bertentangan dengan beberapa hadis yang lain seperti hadis tersebut idan tasofa sya'ban fala tasumu hatta ramadan kalau sudah sampai setengah bulan Sya'ban pertengahan jangan berpuasa sampai Ramadan ya disahkan oleh termiti dan yang lainnya dan yang lainnya ya Ibnu Hibban Hakim Tahawi dan yang lainnya namun hadis tersebut ya juga bertentangan dengan apa pertama hadis ayamul Bid kalau pertengahan ada tanggal 15-nya, tanggal 15 termasuk ayamul bid. Ya. Kemudian juga ada janganlah memulai puasa Ramadan sehari ya sebelumnya atau dua hari sebelumnya. Ya artinya kalau lima hari sebelumnya boleh tidak? Ya boleh, boleh. Ya. Sementara hadis tadi mengatakan apa? Eh, jika sudah pertengahan Syaban jangan berpuasa sampai Ramadan. Ya ini memang diperselisihkan, namun yang rojih adalah boleh ya. Tahayu mengatakan hadis itu mansuh. Hadis yang tadi mengatakan pertengahan Ramadan itu mansuh. Ya. Allah a'lam Yang rojih adalah boleh karena bertentangan dohir hadis yang lain ya dan dohir hadis yang lain. Bolehnya kita puasa sebelum dua hari Ramadan boleh, ya, tapi tiga hari sebelum Ramadan, empat hari, dua hari atau sehari sebelum Ramadan jangan ya karena takut apa dianggap sudah masuk Ramadan Allah a'lam ya barangkali sampai di sini ya iya iya Pak Iya Allah Allah malakasumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu ya, wa taqabbal minni innaka Iya, dhahabat dhamma. Iya. Adapun yang pertama itu hadisnya dhaif, lemah, ya. Yang kedua dhahabat dhamma wa qaratil urub wa thabata al ajr insyaallah hadisnya hasan. Ya. Ulama kayak kita mengikuti bagaimana ulama telah menjelaskan hadis itu lemah, hadis itu sahih. Apa hadis sahih? Ya. Matta sanaduhu binakla adud dhabit ila muntaha wasallam min asyuzud wa illa al hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanatnya ya sampai kepada nabi ya yang diriwayatkan oleh orang yang adil adil dan dobit ya, adil maksudnya istiqomah fid istiqomah fil muruah terjaga agamanya dan kepribadiannya ya dobit adalah ada dua dobtu sodr wa dobtu kitabah kuat hafalannya dan kuat dalam mencatat ya wasalam wasalam min asyudud ila qadiha dan selamat dari syad syad itu apa syad itu adalah riwayat orang yang terpercaya sikoh menyelisihi orang yang lebih sikoh ya dan selamat dari dari cacat yang yang tersembunyi illah nah itu hadis yang sahih maka kurang dari itu ya jika dikatakan hadis yang doif yang lemah Ya, makanya kalau yang lemah kita tidak amalkan, kita amalkan yang sahih atau kita amalkan yang hasan. Ya. Maka hadis yang pertama tadi lemah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya, adapun yang tadi hasan adalah dhahabad dham dhahabad dhamau wa batalat al-uruqu wa sabata al-ajru insyaallah. Ya. Iya ya kalau bahasanya masih katanya itu kan perlu perlu penelitian ya perlu penelitian dan sementara memang penentuan-penentuan waktu adalah memang di tangannya penguasa di tangannya penguasa ya termasuk penentuan waktu sholat di mana-mana termasuk saya saya melihat jam oh, sudah waktu ini ya ya seperti itu oleh karena itu ya kalau masih katanya masih begini emang ini seandainya betul begitu kemudian sudah ada penelitian dan ada kesimpulan juga harus disampaikan kepada penguasa penguasa nerima atau tolak itu urusan lain ya seperti hadis tadi ya yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim rawahu muslim mereka salat untuk kalian nah, ini pas ini hadis ini ya mereka sholat untuk kalian. Kalau mereka berada, mereka sendiri sholat puasa yang menentukan waktu. Ya, kalau mereka benar, kalian dapat pahala, mereka juga dapat pahala. Kalau mereka salah, kalian dapat pahala, mereka yang ber yang berdosa. Ya, mereka yang berdosa. Sementara kita tidak tahu juga, ya, tidak tahu karena bukan ahlinya. Seandainya ada tahu ahlinya, harus disampaikan kepada pemerintah, tidak langsung disampaikan kepada masyarakat. Akhir masyarakat akhirnya apa bingung nah ini ya kebingungan ini harus diangkat ya seperti tadi hilal disampaikan pada siapa kepada Rasulullah taruh annasul hilala wa ra'aituhu ya wa akhbartu Rasulullah SAW fasoma wa amaron nas bisyamihi orang-orang pada melihat hilal aku juga melihat lalu aku beritahukan kepada Rasul bila hilal itu dan Rasul berpuasa dan menyuruh orang untuk berpuasa.